kelompok kata domir Uhidi ya lelaki Humahi mereka berdua humhim mereka lelaki Hadiah wanita Humahima mereka berdua Hunahinna mereka wanita Kakamu lelaki Kuma berdua kum kalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua kuna kalian wanita Ia ni aku na kami ia ni aku na kami ia ni aku na kami ia ni aku na kami